السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan kita pada hari ini adalah eh, makna dosa di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa dengan beberapa istilah dan ini penting untuk kita pahami agar kita memiliki pemahaman tentang apa itu dosa. Istilah yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Surat Al-Baqarah 198 menyebutkan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, mencari rezeki dari Tuhanmu dengan cara berniaga dan sebagainya. Nah, yang pertama Allah menyebutkan dosa itu dengan kata junah. Junah itu dari kata janaha yang artinya condong, cenderung, dan berpihak. Sesuatu yang di samping itu juga disebut dengan kata ini, kata janah sesuatu yang di samping. Maka kalau pada burung itu disebut dengan sayap, itu juga termasuk dalam kategori ini. Pada ikan itu disebut dengan sirip. Pada manusia itu ada saat tangan, ketiak, itu juga sesuatu yang di samping. Junas di dalam ensiklopedia Al-Quran jilid 1 halaman 402 sampai dengan 403 itu dikatakan penyimpangan dari kebenaran. Dosa itu adalah penyimpangan dari kebenaran. Tentu saja kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, diartikan demikian karena dosa cenderung membuat manusia menyeleweng dari kebenaran. Jadi setiap penyelewengan dari nilai-nilai kebenaran, setiap penyimpangan dari nilai-nilai kebenaran yang datang dari Allah, itu nilainya dosa. Itu yang pertama. Dosa diistilahkan dengan kata junah. Nah yang kedua, dosa itu diistilahkan oleh Allah dengan kata lazim تنزل dan lazim itu di dalam ensiklopedia Al-Quran dikatakan dari kata zahaba yang pada mulanya berarti akhir dari sesuatu. Akhir dari sesuatu itu disebut dengan zanaba. sesuatu yang ikut. Itu disebut tanaman. Sesuatu yang ikut. Ekor binatang itu disebut dengan zanab. Karena ekor itu sesuatu yang di belakang, yang paling belakang itu ekor. Dan dia selalu mengikuti kemana binatang itu pergi. Ekor yang ditinggal. Nah ketika dosa itu disebut dengan kata zana, disebut dengan kata zanbun, karena dosa itu mengikuti pelakunya. Dosa itu mengikuti pelakunya, kemanapun pelakunya itu pergi. Misalnya saya berdosa dengan cara berbohong. Dosa berbohong itu mengikuti saya terus. Gak bisa ditinggal di rumah itu dosa berbohong, ngikuti terus. Sehingga ketika saya ketemu orang, ini dia di sisi pembohongan gitu. Selalu melekat pada diri saya, dia ngikuti terus gitu. Sampai akhirat nanti dosa itu akan ngikut, mengikuti orang yang melakukannya. ar rohim Al-Asfahani mendefinisikan dosa dengan setiap perbuatan yang mengantar pelakunya menderita karena akibatnya. Ikuti terus ya. Dosa itu ikuti terus. Sehingga dia mengantar pelakunya pada akibat yang tidak menyenangkan. Di dunia maupun di akhirat. Nah kata dosa dengan kata zanbun. Itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 135. Surat 3 ayat 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Nah, Dzunub. Dzunub. Dzunub itu banyak, dosanya banyak. Uh, wa may illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ayat lagi berbicara tentang ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu disebutkan cirinya dalam banyak surat, dalam banyak ayat. Di antaranya pada surat Ali Imran ini ayat 133 sampai dengan 135. Nah, yang 135 ini menyebutkan dan orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu ketika mau melakukan perbuatan keji, mau melakukan perbuatan zalim, dia ingat kepada Allah. Karena ingat kepada Allah, lalu dia tidak jadi melakukannya atau seandainya dia sudah melakukan, dia tidak terus-menerus melakukan. Sekali itu saja dia melakukan, lalu dia memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosa itu disebut dengan zunum. Jama dari zanbun. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan Allah tidak menerus dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, jadi dosa diistilahkan oleh Allah dengan kata eh, zanbun. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, dosa diistilahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ismun. Dengan kata ismun. Kita sering mendengar ayat surat Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Nah itu dia. 'Alal itsmi, 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena ismun itu juga disebutkan untuk menyebut dosa di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Al-Baqarah 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam Apalagi untuk mendapatkan yang tidak benar itu, kamu sampai membawanya kepada hakim. Dengan segala sebutan yang pada zaman sekarang. Maksudnya, untuk mendapatkan legalitas hukum. Dibawa kepada hakim maksudnya untuk mendapatkan legalitas hukum. Padahal itu batil. puluh fariqam min amwalin nasi bil ismi biar supaya kamu bisa makan harta orang lain dengan cara berdosa. Itu kata itu. Wa antum ta'lamun padahal kamu juga tahu. Nah, kata ism, ismun itu mulanya bermakna berbuat salah atau perbuatan yang tidak halal. Berbuat salah atau perbuatan yang tidak halal itu disebut dengan itu. Nah, suatu perbuatan disebut dosa apabila seseorang melakukan kesalahan dari ketentuan hukum. Jadi ketika dia melanggar ketentuan hukum, maka dia berdosa. Itu dosa dengan kata itu itu nah yang keempat dosa itu diistilahkan juga oleh Allah dengan kata wizard wizard wizard wizard itu artinya berat wizard itu artinya berat dari kata wizrun itu nanti ada kata wazir. Wazir itu artinya menteri. Menteri itu artinya berat dalam bahasa Arab. Wazir itu berat. Karena jadi menteri itu sebenarnya berat. Mungkin karena dia orang kuat, lalu dia merasa sanggup untuk memikul tugas yang berat Makanya banyak juga orang pengen jadi menteri. Nah, karena di negeri kita banyak orang kuat untuk mengemban tugas yang berat. Jadi dosa itu bermakna berat nah, dari kata wisdom ini. Kenapa? Karena sebenarnya dosa itu sesuatu yang berat untuk dipikul sesuatu yang berat untuk dipikul. Makanya orang yang berbuat dosa terhadap orang lain misalnya, dia tidak berani untuk bertemu orang lain itu. Kalau ketemu dia, ini muka gue bener di mana Dia bilang, muka gue bener di mana? Rasanya dia berat membawa mukanya itu. Berat untuk berjumpa dengan semua orang. Meskipun sebenarnya sudah biasa bertemu dengan orang itu tapi karena dia berdosa pada orang itu, katanya sekarang berat untuk bertemu dengannya. Itu artinya orang yang berdosa dia akan memikul sesuatu yang berat dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Nah dosa dengan kata wizard itu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 164. Surat Al-An'am surat 6 ayat 164. Qul al-ghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru wa ziratu wizra ukhra Tumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum tak takhtalifun. Katakanlah, ya Muhammad, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri jadi akibat dari berbuat dosa itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dosa dia, dia pikul sendiri. Dosa saya, saya pikul sendiri. Tidak bisa saya memikul dosa orang lain. Jadi dosa itu urusannya masing-masing. Sebagaimana pahala itu juga urusannya masing-masing laha maka sabat wa alaiha maka sabat baginya apa yang diusahakan. Jadi dosa pahala itu urusan masing-masing. Ya meskipun ada perbedaan pendapat di masyarakat kita di kalangan eh, ulama itu eh, bisa juga katanya orang mengirim pahala. Misalnya ada orang membaca Al-Quran Orang baca Quran pun ada pahalanya kan? Nanti pahalanya untuk almarhum yang sudah meninggal itu. Nah, itu ada juga pendapat seperti itu. Nah, tapi yang kirim dosa ada nggak ya? Mau dikirim dosa? Jadi dosa pahala itu masing-masing. Kemudian kepada Tuhan mula kamu kembali. Kepada Allah semua manusia akan kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Nanti akan ditunjukkan semua di hadapan Allah itu yang namanya dosa dan pahala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada contoh-contoh dosa. Ini contoh-contoh dosa itu banyak kan. Pokoknya setiap setiap pelanggaran terhadap akidah, syariah, akhlak itu namanya dosa. Setiap perbuatan yang menyimpang, yang menyeleweng, perbuatan, perkataan, ya, keyakinan, yang menyimpang dari akidah, syariat dan akhlak, itu nilainya dosa. Maka Rasulullah mencontohkan, menyebutkan beberapa dosa dari sekian banyak dosa. Di dalam hadis Rasulullah bersabda riwayat Bukhari dan Muslim tentang dosa besar Al-Kabair. Al-Kabair itu besar, yang besar-besar. Maksudnya dosa yang besar-besar. Apa itu? Al-Ishraku Billah. Syirik kepada Allah. Mensekutukan Allah itu dosa besar. Dengan segala macam modelnya. Puncaknya adalah menuhankan selain Allah. Menuhankan selain Allah itu dosa yang besar dan untuk menuhankan selain Allah, orang melakukan sesuatu. Mungkin mempersembahkan sesuatu. Itu tanpa disadari, dia sebenarnya melakukan dosa yang besar. Mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Misalnya, dia mengakui ada penguasa laut. Lalu, orang mempersembahkan kepada penguasa laut itu. Apa yang dipersembahkan? Binatang sembelihan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan segala macam yang yang dihasilkan dari kampung itu. Dikasih wadah, diletakkan di atas wadah itu, kemudian diceburkan ke laut, dipersembahkan kepada penguasa laut. Bahkan eh, tragisnya Sebelum ini dilakukan, ada kiai baca doa dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Untuk melakukan kemusyrikan tetapi pakai doa segala. Nah, ini menyangkut pemahaman soal Ya, yang itu yang pertama, mensekutukan Allah. Yang kedua di dalam hadis ini disebutkan wa hukul walidain contoh dari dosa yang besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka pada orang tua itu dosa yang besar. Karenanya orang harus mencegah dirinya jangan sampai dia durhaka kepada orang tuanya. Karena ridhonya orang tua itu menjadi kunci untuk mendapatkan ridho Allah. Murkahnya orang tua menjadi kunci untuk mendapatkan murka Allah. Ridho Allah fi ridho walidai, wasukhtullah fi sukhtil walidai. Begitu hadisnya menyebutkan. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, murka Allah juga demikian tergantung pada murkanya orang tua. Tetapi kalau orang tua murka kepada anak dengan sebab anaknya baik, anaknya benar, ya itu sih oh, tidak akan mendatangkan murka Allah. Meskipun murka orang tuanya ada. Itu begitu. Yang ketiga adalah wakat nafs yaitu membunuh jiwa. Membunuh. Itu dosa besar. Baik membunuh orang lain, apalagi membunuh dirinya sendiri. Itu termasuk dosa besar. Maka di dalam buku yang saya tulis, eh, panduan masuk surga, itu tentang bunuh diri misalnya, itu orang yang bunuh diri dia nanti disiksa di akhirat dengan sebab dengan cara apa dia bunuh diri. Begitulah dia nanti disiksa. Jadi kalau orang bunuh diri dengan minum racun misalnya, maka nanti dia di neraka disiksa dengan cara minum racun. Minum racun, kelopak-kelopak. Bedanya kalau di sini dia mati, di neraka gak ada mati. bunuh diri dengan cara terjun dari tempat yang tinggi, maka begitu dia nanti disiksa di dalam neraka. Dia naik ke tempat yang tinggi, dia terjun, dia naik lagi ke tempat yang tinggi, dia terjun, dan begitu dan berhenti. Nah, kemudian yang keempat adalah وَيَمِينُ وَقُمْ وَيَمِينُ وَقُمْ itu tumpak maka orang jangan gampang bersumpah. Apalagi pakai kata wallahi. Wallahi saya nggak bohong. Padahal dia berbohong, udah berbohong, dia meyakinkan orang lain bahwa dia seolah-olah tidak berbohong. Jangan gampang bersumpah. Kalau orang mau pinjam duit kepada kita, lalu kita tidak mau ngasih, ya sudah. Saya nggak bisa minjemin duit, sudah selesai gitu. Jangan bersumpah, wallahi saya nggak punya duit. Nah, gitu. Jangankan mau minjemin kamu, buat saya aja nggak ada. Atau pedagang, pedagang pun sering bersumpah. Berapa ini pak? Sepuluh ribu. Oh sepuluh ribu, tiga ribu deh. Wallahi tadi ada yang nawar 8 ribu belum saya jual. Itu bersumpah palsu. Dosanya besar. Ada hadis lain yang menyebutkan dosa besar itu ada tujuh yang harus kita jauhi. Istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa besar yang merusak kalau tadi sebutnya ada empat, ini ada tujuh, meskipun ada pengulangan. Apa itu asyir ubillah? Sudah tadi, syirik kepada Allah itu tetap besar Nah terus wasihra. Yang kedua sihir. Sihir. Sekarang macam-macam sihir itu. Wasihra. Terus wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haq membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Jadi tadi kan nggak boleh membunuh jiwa, tapi kalau benar alasannya boleh. Ada orang melakukan pelanggaran hukum, lalu di sidang di pengadilan diponis hukuman mati. Diponis hukuman mati lalu ada orang ditugaskan untuk mengeksekusi, menjalankan tugas hukuman mati itu. Tapi si petugas ini nggak mau. Kenapa? Oh, nggak boleh membunuh jiwa, katanya begitu. Nggak boleh membunuh jiwa. Kalau ini sih ada alasannya, katanya boleh. Perang juga membunuh, itu boleh. Yang tidak boleh, orang dibunuh tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Nah, terus yang berikutnya wa riba makan riba. Riba itu artinya berlebih. Contoh yang paling gampang, saya ada orang mau pinjam duit kepada saya. Berapa pak mau pinjam duit? Sejuta saya bisa aja dijamin, tapi bapak harus mengembalikannya juta tiga ratus. Ya nggak apa-apa. Nah, yang tiga ratus itu namanya riba. Padahal kalau urusan pinjam pinjam ini harusnya ta'awun, tolong menolong. Nah kalau nanti udah saya tolong itu orang, saya kasih sejuta, ternyata dia kembaliin sejuta tiga ratus, saya boleh terima. Kenapa saya nggak minta? Sebagai tanda terima kasih dia ngasih tiga ratus. Dan saya tidak boleh kayak lain kali kalau pinjam eh, begini juga nih, saya senang nih. Nah itu yang nggak boleh juga. Itu riba. ini sejuta karena kamu harus mengembalikan sejuta tiga ratus, jadi tiga ratus saya ambil dulu nih. Ini tujuh ratus, kan begitu ya? Orang mau minjem duit sejuta, dikasih tujuh ratus, tapi harus mengembalikannya kan sejuta tiga ratus. Jadi, jadi itu riba. Terus waakla malil yatim. Dosa besar itu juga adalah wa akla malil yatim yaitu makan harta anak yatim makan harta anak yatim ini yang namanya makan harta anak yatim bukan hanya panitia santunan yatim bukan hanya dia bapak saya mati misalnya meninggalkan lima orang anak saya anak nomor satu adik saya nomor lima itu baru umur dua tahun. Adik saya nomor lima baru umur dua tahun. Kok jauh banget umurnya? Ya kan ibu saya udah meninggal, bapak saya kawin lagi sama sama gratis umur 30 tahun misalnya. Baru punya anak satu. Nah, ini adik saya juga. Anak dua tahun ini adik saya Anak yatim, dia sekarang karena bapak udah meninggal, dia posisinya sebagai anak yatim. Bapak saya meninggalkan harta waris, dia juga dapat harta waris. Tapi saya kuasai semua, saya ambil semua itu harta waris. Enggak saya kasih ibu tiri saya itu, tidak saya kasih adik saya. Yang ini, ini namanya makan harta anak yatim. Ada nggak begitu kamu? mas sudah dikasih, anaknya apalagi Padahal haknya sama dengan saya. Itu harta balik dikasih mesti Kalau tidak dikasih, itu namanya penguasa itu namanya makan harta anak yatim. Atau panitia santunan. Panitianya dikasih honor yang banyak, santunan yatim, sementara anak yatimnya dikurangi jatahnya Tapi bagaimana kalau orang punya panti asuhan? Dia pengurus panti asuhan, anak yatimnya ada 50 anak. Dia nyari sumbangan ke sana kemari, habis waktunya buat membiayai mencari untuk anak yatim ini. Dia nggak bisa lagi mencari nafkah. Boleh kan tuh makan hasil sumbangan? Boleh sekedarnya. Boleh sekedarnya eh kata anak sini makan. Nah, makannya bareng, makannya sama gitu. Gak mesti bareng, yang penting sama. Kalau anak yatim makan sama ayam goreng, ya dia juga boleh makan sama ayam goreng. Bukan bapak asrama makan sama ikan bakar, anak yatim makan sama ikan teri. Berhubung kita dapat sumbangan sedikit, jadi makannya sama ikan teri aja. Bapak makanya kenapa mereka bakar ikan teri juga juga dibakar nah itu makan harta anak yatim kalau sekedarnya boleh dalam arti contoh ini tadi itu urus eh, panti asuhan yatim kemudian apalagi contoh dosa besar itu eh, watawalla yaumat tahti melarikan diri dari pertempuran. Lari dari medan perang. Kalau lari dalam arti strategi, nggak apa-apa. Tapi orang masih perang dia udah pulang duluan. Ini namanya lari dari medan perang. Itu dosanya besar. Kemudian yang terakhir, wakaf eh, wakaf fal muhsanat al-mu'minatil ghafilah yaitu e, menuduh wanita-wanita yang baik, yang menjaga diri, yang mukminat menuduh berzina. Orang baik dituduh berzina. Itu jangan. Jangan suka menuduh orang berzina. Karena ini juga dosa besar, makanya hukumannya juga berat. Menuduh orang berzina kalau ternyata tujuan itu enggak Nggak benar. Dia akan dicampuk dengan 80 kali campuk menurut hukum Islam. Orang yang menuduh orang berzina kalau tuduhannya tidak bisa eh, dibuktikan kebenarannya. Sekarang ini orang bahasanya terlalu cair. Kata selingkuh misalnya. Kata selingkuh itu terlalu cair. Orang dituduh berselingkuh. Maksudnya apa berselingkuh itu? Tapi dalam hukum Islam itu tegas menuduh zina. Yang dimaksud zina itu adalah melakukan hubungan pendama tanpa melalui pernikahan terlebih dahulu. Belum nikah sudah pendama itu namanya zina. Jelas. Baik. Ini makna-makna eh, dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang istilah-istilah ini. Itu beberapa ayat saja. Jadi, kesimpulan yang saya peroleh, ada empat istilah yang digunakan oleh Allah untuk menyebut kata dosa. Demikian, saya beri waktu bagi Bapak, Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang mau tanya? Sengaja kita sisakan waktu bagi yang mau bertanya. Nah, kalau tidak ada, bisa disambung sedikit. Nanti ada e, sedikit waktu. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, apa akibat dari dosa itu? Akibatnya apa itu dosa? Ada empat, kalau disederhanakan, ada empat. Yang pertama adalah menggelisahkan hati, menggelisahkan jiwa. Jadi orang yang berdosa itu akan gelisah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, al-ismu maha kafinasika wa karita an yastoli'a alaihinna dosa itu adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Dan kamu gak suka bila hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi orang berdosa cenderung menyembunyikan dosanya itu dan selama dia menyembunyikan dosa itu ada kegelisahan di dalam jiwa. Dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah itu yang pertama. Ini bahaya nih. Orang gelisah itu kan bahaya. Yang repot kalau pemimpin yang berbuat dosa, lalu dia gelisah dengan dosanya itu. Ada sopir bis gelisah. Penumpangnya gimana? Penumpangnya yang cuma 30 orang, 50 orang itu khawatir melihat sopir ini gelisah. Nah, sekarang ada pemimpin yang gelisah karena dosanya itu. Bahaya. Ini menggelisahkan hati, menggelisahkan jiwa. Yang kedua, dosa itu bisa mengakibatkan terjadinya bencana. Jadi ada bencana alam. Itu salah satu faktornya karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena ketika terjadi bencana alam, koreksi saja Dosa apa yang kita lakukan? Di negeri kita banyak sekali bencana. Dia bukan semata-mata fenomena alam. Bukan semata-mata fenomena alam. Emang udah waktunya gempa, emang udah waktunya e, banjir, emang udah waktunya e, putih beliung. Ada ada apa sebenarnya di balik itu? Kenapa demikian? Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 40. Saya baca artinya saja. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Hujan batu kerikil. Kalau di kita belum ada hujan batu kerikil kalau hujan es itu udah beritahu udah udah khawatir orang hujan es letak tuh jatuh di atas genteng jatuh di atas mobil ini hujan batu kerikil bahkan pernah Allah menurunkan hujan batu kerikil yang panas kepada tentara Abraha waktu mereka mau menghancurkan Ka'bah pada waktu itu dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Suara keras yang mengguntur, yang memekakkan telinga. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dibenamkan ke dalam bumi Ya, dulu misalnya ada korun dengan kekayaannya yang banyak, dia sombong dengan kekayaan itu, Allah azab dia terjadi semacam gempa bumi atau tanah longsor sehingga dirinya dan hartanya amblas ke dalam bumi. Nah itu dibenamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun ditenggelamkan ke laut dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri jadi kalau terjadi bencana-bencana yang dahsyat menurut perasaan kita, itu jangan katakan Allah itu zalim, jangan. Manusia itu yang berbuat zalim. Lalu yang ketiga, dosa mengakibatkan munculnya pertentangan dan konflik. Pertentangan dan konflik di antara manusia. Manusia-manusia yang berdosa itu konflik bermusuhan sampai kemudian peperangan, pembunuhan yang dahsyat. Di dalam surat Al-An'am ayat 65 itu disebutkan, katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu. Azab yang dari atas kamu. Angin itu dari atas kamu. Apalagi hujan yang besar sampai mengakibatkan banjir besar itu dari atas kamu. Dan dari bawah kakimu, bencana dari bawah kakimu. Ada gempa bumi itu dari bawah kakimu. Tahan longsor dari bawah kakimu. Dan di, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan atau golongan-golongan yang paling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ada keganasan antar manusia karena dosa itu. Sehingga kau menyangka kita dia melakukan hal seganas itu. Nah, Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami datang silih berganti agar mereka memahami. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, orang yang berdosa itu akan mengalami kemurungan dan ketakutan di akhirat. Kemurungan dan ketakutan di akhirat ini disebutkan dalam surah Toha, surah 20 ayat 100 sampai 102. Barang siapa berpaling dari Al-Quran maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Itu kata yang digunakan oleh Allah itu yahmilu. Biasanya yahmilu itu diterjemahkan dengan membawa. Membawa. Tapi ini diterjemahkannya dengan kata memikul. Kenapa? Karena yang dibawa ini sesuatu yang berat. Gak bisa ditenteng nggak bisa dipanggul. Kalau ditenteng ringan, dipanggul berat. Cuma masih bisa dengan tangan sendiri. Tapi kalau udah dipikul, itu banyak, udah berat banyak. Nggak bisa pakai tangan satu ini. Nah, dosa tuh begitu. Ini orang bawa dosa yang banyak, dosa itu dipikul. Akhirnya kan dipikul pakai alat kan pakai keranjang, ada depan, ada belakang, pakai alat pikulan. Mereka kekal di dalam keadaan itu dan amat buruk dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat, yaitu di hari yang waktu itu ditiup kalah dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru kurang. Kan nanti orang berdosa itu mukanya sampai hitam kok. Ada orang yang berseri-seri karena pahala yang banyak, tapi ada yang menjadi hitam kok. Inilah yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita mampu pada kesempatan berikutnya. Eh, ini satu bab dari buku yang saya tulis. Buku ini akan segera terbit kunci ampunan dosa. Ini bab pertama tentang makna dosa dan akibatnya. Demikian dari saya, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.